Ini banyak sekali subhat atau tuduhan yang ditujukan kepada uh, negara Saudi. Eh, negara yang disebut dikenal oleh mereka eh, disebut dengan negara Wahabi. Negara apa? Wahabi <clears throat> dan berusaha agar supaya uh, mereka ini membenci membenci negara ini. Termasuk diantaranya salah satu fitnahnya adalah Saudi ini memerangi agama. Ini, memerangi agama, agama Islam. Wa ala du'a dan mempersempit geraknya para dai. Geraknya para dai. Karena kalau di negara Saudi, orang yang berdakwah ini tidak sembarangan. Orang yang ceramah di masjid atau di eh, di manapun di tempat-tempat yang umum ini tidak boleh kecuali harus resmi. Ini harus dapat izin resmi dari dari pemerintah. Kalau tidak mendapatkan izin resmi dari pemerintah maka tidak bisa. Nah ini yang dikatakan oleh e, mereka itu mempersempit geraknya para dai, geraknya para dai. Nah yang sebenarnya mengatakan ini adalah kelompok yang memang sudah mengkafirkan pemerintah sejak awal. Kelompok-kelompok yang mengarah pemikiran mereka kepada golongan khawarij. Nah, mereka yang kemudian e, tidak bisa bergerak atau sulit untuk bergerak dengan bebas. Nah, ini di Saudi. Nah, makanya mereka membuat fitnah ini Saudi ini memerangi agama, kemudian mem, mempersempit geraknya para para dai dan sebagainya. Nah, ini maka disebutkan di sini jawaban Syaikh Al Fauzan Habibullah taala, ad daulatus Saudiyah. Negara Saudi mundu nasya'at sejak awal berdirinya artinya sejak awal ada negara ini wahyatu nasiruddin justru menolong agama ini wa ahlahu dan orang-orang yang e, memeluk agama Islam dan kaum muslimin wa maqamat illa ala hadal asas tidaklah berdiri negara Saudi itu kecuali di atas dasar ini wa ma al-an Adapun yang dicurahkan sekarang ini min munasaratil muslimin ketika menolong kaum muslimin fi kulli makan di seluruh tempat di dunia ini bahkan bisa dikatakan bantuan negara Saudi masyarakat Saudi lembaga-lembaga yang ada di sana lembaga-lembaga sosial eh. di sana banyak sekali lembaga-lembaga sosial yang diizinkan oleh negara dan banyak mereka ini membantu kaum muslimin mendirikan masjid, eh, pesantren, bahkan rumah sakit. Di sebagian negeri di dunia ini ada sebagian rumah sakit yang dibangun oleh pemerintah. Pemerintah Saudi termasuk di salah satu yang besar di di negara Yaman, di eh, negara-negara kaum muslimin. Ini eh, ini dibangun uh, bukan hanya apa? Bukan hanya masjid saja, tapi sampai apa? Uh, eh, rumah sakit yang digratiskan. Subhanallah. Gratiskan oleh pemerintah nah, <clears throat> Saudi. Dan berbagai bantuan urban bencana alam. Banyak sekali bantuannya. Kalau masjid kemudian pondok pesantren demikian banyak yang dibantu oleh mereka bil musaadatil maliyah. Bantuan harta yang demikian besar. Bahkan e, bisa jadi paling besar. Termasuk ketika tsunami Aceh ataukah ketika gempa di Jogja. Sebenarnya bantuan pemerintah itu demikian besar. Tapi e, anehnya tidak terekspos. yang terekspos justru e, yang notabene sebenarnya tidak terlalu banyak tapi uh, arahnya kepada Nasrani, kepada ini. Itu malah justru diekspos. Subhanallah. Tapi yang dari pemerintah Saudi bahkan atau yang baik swasta atau yang apa uh, langsung pemerintah ataukah yang dari para muslimin ataukah orang-orang yang memang langsung pengen bantu ke sini. Eh, demikian banyak, tidak terhitung jumlahnya. Bahkan mendirikan masjid-masjid dan yang lain sebagainya langsung. Jadi ada sebagian yang dari pemerintah ini langsung lewat pemerintah, eh, tapi ada yang langsung bantu. Eh, tapi <clears throat> itu tidak banyak diekspos. Eh, ini. Sementara mereka yang eh, yang mengumpulkan dana dari masyarakat, ya dikumpulkan lewat sebagian partai ataukah sebagian kelompok organisasi. Nah, mereka yang diangkat itu adalah organisasinya. Padahal organisasi itu cuma sekedar apa? menyalurkan, mengumpulkan saja. Nah ini, yang besar namanya organisasinya, yang nyumbang yang kaum muslimin, yang mungkin mereka itu dengan uh, keikhlasannya, ini dengan kepercayaannya, ya ini kemudian dikoordinir oleh kelompok-kelompok ini tadi, uh, yang besar namanya ya kelompoknya. Eh, subhanallah. Nah, ini adalah salah satu yang menunjukkan bagaimana uh, kondisi kita kaum muslimin. Sementara dengan bantuan yang demikian banyaknya, eh, yang e, bisa dikatakan tanpa pamrih gampangannya. Tidak ada ekspos, tidak ada apa namanya organisasi ini telah membantu sekian miliar atau sekian juta. Eh, ini. ini tidak diekspos. <clears throat> Betul-betul uh, murni. Nah ini yang tidak tidak kentara atau tidak kelihatan. Musa maliyah Malia, Wabina islamiyah pembangunan Islamic Center. Islamic Center Marokis Center itu Marokis itu mananya apa? Center Islamiah, ya, Islamic Islamic Center. Wal masajid masjid-masjid. Wa irsalud du'at utusan mengutus para dai baik itu dai dari eh, langsung dari negara Saudi ataukah kaum muslimin yang ada di Indonesia dai yang dibiayai atau digaji oleh pemerintah Saudi. Tapi ternyata sebagian di antara dai yang dibiayai, digaji oleh pemerintah Saudi ini, ini bahkan sebagian di antara mereka mencela ikut mencela Saudi. Eh, ikut mencela apa? Pemerintah Saudi. Atau masuk dalam organisasi yang organisasi ini yang ah, justru dikenal. Eh, Pemerintah Saudi ini yang membiayai dan menggajinya, tidak dia pak, tidak dikenal. <clears throat> nah ini yang terjadi kenyataan sekarang ini seperti itu. Nah, bisa dikatakan berbagai kelompok organisasi e, mereka ini digaji sebagai dai oleh pemerintah Saudi, tetapi mereka mendakwahkan kelompoknya atau golongannya. Tetapi ya tetap terus dibiayai oleh pemerintah Saudi. Digaji, tetap gaji dan teman eh, termasuk besar. Nah inilah yang sebenarnya eh, tidak banyak diketahui oleh kaum muslimin di seluruh dunia ini. Betapa banyak bantuan pemerintah, bahkan termasuk masyarakat Saudi sendiri. Bukan hanya pemerintahnya, tapi masyarakat yang langsung eh, datang ke Indonesia, datang ke berbagai negeri di dunia ini, di Afrika eh, dan yang lainnya. <clears throat> Watabu'ul kutub mencetak kitab-kitab, terjemahkan dalam berbagai bahasa, dikirim ke negara-negara yang e, misalkan diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, dikirim atau dibagikan kepada jamaah haji eh, yang naik haji, umrah, bagi gratis, tetapi biasanya dipeseni, ini hati-hati, ini bukunya Wahabi, jangan dibaca, ditinggal. Eh, jadi di bandara itu banyak mushaf, bahkan mushaf mushafnya Wahabi <laughs> ini mushaf sampai wah, mushafnya Wahabi. Eh, ini subhanallah. Ya, ini hati-hati ini. <laughs> sampai mushaf saja Pak yang isinya nyel Quran murni eh, yang sudah di eh, <clears throat> diteliti eh, dan secara internasional para ulama. eh, ini ini saja sudah dikatakan ini eh, mushafnya Wahabi. Apalagi buku-buku. kita eh, ini kitab-kitab cetakan yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia ya ini tidak sampai dibaca karena sudah dipeseni banyak yang eh, para pembimbing haji itu berhat memperingatkan hati-hati kita di negara apa namanya Wahabi eh, kalau ada buku-buku yang dibagikan ini hati-hati ini buku-buku apa nah, Wahabi jangan dibaca ini kalau dikasih eh, taruh saja di bandara ini eh, atau dibakar sampai rumah dan sebagainya ini. Eh, sehingga banyak yang numpuk numpuk ini eh, subhanallah numpuk di eh, di sana sampai-sampai mereka ini eh, dari dari Indonesia itu bawa mushaf tidak mau pakai mushaf yang ada di sana bawa mushaf nanti ditaruh di di Masjid Nabawi di Masjidil Haram ada rak mushaf itu di sebenarnya memang diperuntukkan untuk mushaf yang memang ditetap oleh Saudi. Tapi kadang ditaruh di sana. Eh, nah ini <clears throat> mereka uh, sengaja membawanya. Karena sudah tidak sikoh lagi. Marah pembimbing haji ini banyak yang seperti itu. Nah, ini sayang disayangkan sekali. Uh, citranya ini sedemikian buruknya. Sedemikian buruk. Padahal fasilitas haji ini setiap tahun di bahkan eh, dana yang dikeluarkan demikian besarnya. Ini. Bahkan termasuk program utama Saudi itu adalah apa? Ibadah haji. <clears throat> Karena ini ibadah yang eh, yang merupakan eh, ibadah terbesar yang tidak ada di tempat lain di dunia ini kecuali di, di Saudi. Maka Madinah ini Uh, <clears throat> dua tanah haram ini yang menjadikan proyek utama negara Saudi. Dan itu untuk kaum muslimin nggak ada batasan uh, yang tidak berpemahaman Wahabi tidak boleh naik haji. Eh, tidak ada batasan. Eh, tidak ada dari pemerintah Saudi yang kemudian apa? uh, mengharuskan pakai ritual apa? Madhab misalkan hambali ataukah paham wahabi kalau tidak tidak boleh tawaf tidak boleh umrah haji tidak mereka diberikan fasilitas sebaik-baiknya <clears throat> subhanallah wa ala Quran Karim Termasuk diantaranya yang paling banyak dicetak Al-Quranul Karim. Bahkan ada pabrik khusus gratis. Di pabrik ini didanai oleh negara eh, untuk mencetak apa? Eh, mencetak Al-Quran jutaan naskah. Jutaan naskah dikirim, dibagikan kepada kaum muslimin yang umroh, yang haji. Ini dibagikan gratis dan bahkan disebarkan di seluruh dunia. Iya. Akan tetapi eh, banyak di antara kaum muslimin yang ada di dunia ini mereka sudah antipati duluan. Jadi iya. iya, apalagi disebarkan memerangi agama. Subhanallah. Masuk memerangi agama dengan menyebarkan apa? Mushaf. Bagaimana menyebarkan apa? Agama dengan mushaf yang jelas-jelas dijamin keautentikannya. <clears throat> Lalu kemudian wafat al al-ilmiyah membuka mahat-mahat ilmiah. Sehingga di hampir di dunia ini banyak sekali eh, cabang-cabang uh, universitas seperti universitas apa namanya Al Imam, ini Jamiatul Imam yang sekarang mungkin kalau di Indonesia jadi Libya misalkan ya itu didanai besar-besaran oleh pemerintah pemerintah Saudi maksudnya ini dosennya dan sebagainya digaji dari sana. Ini. Kalau seandainya mengandalkan apa namanya <clears throat> bayaran dari eh, Indonesia atau dari SPP, eh, SPP-nya mahasiswa, eh, mahasiswanya malah di, digaji, ya kan? Eh, mahasiswanya malah digaji. <clears throat> Yang ke Madinah, di Universitas Madinah, tiap tahun bahkan itu 80 persen atau bahkan lebih itu dari luar Saudi. Khusus untuk mahasiswa yang dari luar negara Saudi di Madinah. Subhanallah. Dan itu digaji. Bahkan yang S2, S3 ini e, dibolehkan untuk apa? E, dibiayai sak keluarganya seandainya mau membawa keluarga. Nah, ya, seperti itu. <clears throat> Wal kuliah di syariah didirikan kuliah-kuliah syariah di seluruh dunia, iya. artinya di, di di seluruh dunia yang mampu atau yang mungkin untuk ditegakkan atau didirikan, yang diizinkan. Jadi mereka mengontrak, Libya itu mengontrak ini gedung. Subhanallah. Sampai seperti itu. Karena tidak bisa apa punya apa uh, punya eh, <clears throat> hak milik misalkan tidak ada. Nah, harus nyewa dan dibiayai seluruhnya. Wa syariat syariatul islamiyah. Di samping itu ditegakkan hukum syariat Islam. Belum ada di dunia ini penegakan syariat eh, yang lebih lengkap atau lebih sempurna dibandingkan dengan negara Saudi. belum ada potong tangan yang rajam, yang visos. Mana di dunia yang menerapkan ini? Selain apa? Saudi. Ada yang mengatakan, oh di Aceh sudah, di Aceh. Itu pun apa? Masih e, semacam provinsi dan itu pun masih belum sempurna. apakah ditegakkan kisos? potong tangan dan sebagainya secara apa? Eh, menyeluruh. Saya belum tahu apa prakteknya di Aceh ini bagaimana ini. Eh, eh Ini. <clears throat> tetapi di negara Saudi sudah diterapkan. Meskipun memang bagaimanapun uh, belum ada yang sempurna. Belum ada yang sempurna dalam penerapannya. Tetapi yang paling lengkap atau paling banyak lebih daripada negara-negara yang lainnya. Negara-negara Islam yang lainnya. Waja'ala jihatan mustaqillatan. Bahkan mendirikan lembaga ataukah uh, <clears throat> bagian khusus di departemen khusus. Mendirikan departemen khusus. Lil amri bil ma'ruf yang dinamakan dengan uh, departemen amar ma'ruf nahi munkar Ada departemen ataukah apa? Uh, eh, lembaga ataukah kepolisian sebenarnya. Seperti halnya apa? Semacam kepolisian. Jadi polisi yang disebut polisi amar ma'ruf. Sehingga disebut dengan apa? Polisi amar ma'ruf nahi mungkar. Yang khusus menangani uh, amar ma'ruf nahi mungkar dalam kaitannya dengan syariat, menegakkan syariat, khususnya sholat. Jadi setiap waktu sholat, adzan setelah adzan keliling ini. Ya ini ah amar ma'ruf ini, hayah ini. Ya ini. Yaitu apa? Tim ataukah apa? Uh, komite amar ma'ruf nahi mungkar. Ini dibentuk oleh negara. Khususnya di e, di tanah haram atau masjid e, Mekah dan Madinah ini keliling. Eh, ini bawa mobil. Kalau sudah dikumandangkan azan masih ada buka toko, toko yang buka dicatat. Eh, dicatat ini toko apa, nomor berapa, alamatnya. Eh, ini di blacklist, tidak dapat izin. Jadi mereka buka toko itu harus apa? Harus ada izin. Buka toko ini harus ada izin. Kalau di Indonesia kan enggak. Ya kan? Tidak perlu izin. Alhamdulillah ya, ada, ada. <laughs> belum ada izin macam-macam ini ya kan? Eh, izin. Eh, eh, nah izin ini kaitannya juga salah satunya pak masalah masalah e, membuka toko ini harus ada e, batasan waktunya. Mau buka silahkan yang mungkin buka e, sampai jam 12 malam atau lebih dibolehkan tetapi waktu sholat tutup. Adzan eh, atau menjelang adzan sudah pak sudah tutup. Meskipun pengunjung rame antri ya harus tutup. Ini. Subhanallah. Ini sampai seperti itu. Sehingga ada memang untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Jangankan apa? Jangankan uh, tempat pelacuran. Eh, ya, su, su, sulit. Artinya apa? Cari apa? Uh, cari pelacur. Eh, karena pelacur di sana bercadar. <laughs> Ya, ini pelacur pun harus bercadar. Artinya apa? E, mereka tidak bisa menjajakan dirinya itu dengan bebas. Tidak ada lokalisasi. Tidak ada lokalisasi. E, bisanya paling di rumah ke rumah. Dari rumah atau mereka ini sangat berhati-hati para pelacur ini. Mahal. Dan e, harus e, memiliki keahlian khusus kalau orang mau betul-betul melacur, itu harus punya uh, pengetahuan uh, yang apa dalam. Artinya orang yang betul-betul apa kalau masih baru saja tidak tahu gimana caranya apa cari pelacur. Nih. Kalau di Indonesia datang ke gang apa misalkan sudah dikenal sudah cari ada apa bahkan uh, banyak salesnya kalau itu Nah seperti itu. Jadi mereka biasanya tersembunyi. Perbuatan kemaksiatan itu perbuatan yang tersembunyi. Nah ini. Ini amar hayah amar ma'ruf nahi mungkar. Fikuli baladin di setiap negeri, artinya di setiap wilayah yang di eh, wilayah Saudi Arabia. Seluruh wilayah Saudi Arabia ini ada amar ma'ruf nahi mungkar. Ini. Dan ada dakwah. Ada eh, untuk dakwah, ada lembaga, departemen yang tugasnya memang untuk dakwah. Ini. Maksudnya apa? Eh, kan seperti departemen agama begitu. Karena kalau departemen eh, departemen agama di sana ya jelas agamanya kan muslim semuanya, ya kan? Nah, sehingga yang diurusi ini urusan wakaf, urusan urusan haji, ada urusan dakwah secara khusus. Saya Bas yang mengusulkan berdirinya baik Ahmar ma'ruf nahi mungkar. Termasuk jaliat. Jaliat itu artinya e, lembaga atau departemen e, yang di bawah departemen agama ini yang khusus bertugas untuk dakwah kepada orang asing. Orang yang jaliat, jaliat itu artinya orang pendatang ke Saudi orang luar Saudi yang datang dari luar negeri untuk bekerja. Untuk bekerja. Nah, mereka ini bukan hanya bekerja. Karena ternyata yang bekerja di Saudi ini bukan hanya kaum muslimin. Ada dari Thailand, Filipina, Bangladesh, eh, eh, dan yang lainnya. Nah, negara-negara ini Thailand, Bangladesh, Filipina ini kan rata-rata orang Hindu, Buddha, ya kan? Nah, saya bimbas mengusulkan kepada pihak kerajaan untuk mendirikan uh, lembaga jaliat ini tadi. Didirikan. Nah, ini. Kemudian diangkat para dai. Sehingga mereka ini uh, mendakwai para tenaga kerja asing. Dan ternyata banyak kaum muslimin yang ada di seluruh penjuru dunia itu ternyata hasil dakwah uh, para dai yang apa namanya mereka datang dari kerja di Saudi, kemudian ada kaum muslimin yang e, di daerah tersebut atau di negara tersebut, mereka jadi dai-nya yang ngajak dibiayai oleh negara apa? Saudi, menerjemahkan atau mau menyampaikan dakwah, digaji dibayar oleh pemerintah Saudi. Orang Indonesia, Ustadz dibayar, terus kamu tugas dakwah kepada orang Indonesia yang kerja di, di Saudi. Dan ini banyak sekali hasilnya. Masya Allah. Dakwah Islam luar biasa hingga sampai saat ini banyak negara-negara barat Amerika, Belanda, Inggris, Prancis ini perkembangan kaum muslimin demikian besar. Ternyata banyak di antara faktor yang mempengaruhi ini adalah apa? dakwah negara Saudi. terutama Universitas Madinah, kemudian yang lainnya, yang mereka kemudian pulang dari eh, dari belajar di negeri Saudi, pulang ke negaranya dakwah, kan uh, eh, dakwakan Islam. Bukan hanya kepada kaum muslimin saja, tapi juga kepada non-muslim. Masya Allah. <clears throat> Kullu dalika dalilun wadih. Nah ini semuanya adalah dalil yang jelas. Ala munasaratiha halil islami wa ahlihi. Bahwa negara Saudi ini betul-betul justru menolong Islam dan kaum muslimin. Bukan justru apalagi justru apa? Memerangi apa? agama. Ini. Mana memerangi agamanya? <clears throat> Wasaja fi huluki ahli nifak. Dan eh, ini adalah saja fi huluki ahli nifak. Ini adalah eh, apa namanya? duri eh, yang ada di lehernya kaum munafik. Ini. Orang apa? Apa kemasukan duri di lehernya ini? Kelalakan apa namanya? Eh, ini. Ini gampangannya negara Saudi ini adalah sebenarnya apa? Duri di dalam uh, lehernya orang munafik. <laughs> Gampangnya demikian. Makanya membuat benci mereka dengan apa? Dengan keberadaan negara ini. Makanya kaum kaum kufar berusaha sekuat tenaga agar supaya negara Saudi ini dijatuhkan. Bagaimana supaya apa? Jatuh di mata masyarakat kaum muslimin di dunia. Ini usaha, makarnya kaum kufar. Ini kaum Yahudi, kaum Nasrani, mereka berusaha untuk membuat makar bagaimana uh, Saudi itu sendiri di mata kaum muslimin, apalagi di mata kaum kufar, itu adalah negara yang paling buruk. Eh, negara Wahabi yang suka mengkafirkan, suka memerangi kaum muslimin, membunuh dan uh, banyak dibuat film-film yang sengaja untuk apa? Menjatuhkan negara Saudi. Ini. Ada beberapa film yang yang dibuat e, seakan-akan film sejarah. Padahal ini sejarah yang dusta. Yang dibuat untuk apa? Sengaja menjatuhkan e, negara Saudi. Ini. Digambarkan di banyak film-film bahwasanya orang Saudi itu apa? Orang yang cari perempuan kalau keluar negeri berjudi, baca cari perempuan, cek-ceknya atau apa? Orang-orang yang kaya di Saudi itu apa? E, pelesiran ke berbagai penjuru dunia ini cari apa perempuan dan cari judi nah, ini menyimpan hartanya di luar negeri dan itulah yang dicari yang disengaja diekspos mereka ini ada memang namanya orang maksiat pengen maksiat itu dimanapun ada saja ya kan termasuk ya orang-orang orang Saudi tetapi eh, itulah yang kemudian mereka berusaha untuk menjadikan eh, orang Saudi itu kayak begini. Yang dijadikan contoh itu orang-orang apa? yang rusak memang eh, orang-orang yang rusak dari negara Saudi kemudian dijadikan inilah gambaran Saudi. Kira-kira bagaimana? Eh, kira-kira kalau kita cari gambaran orang Indonesia itu eh, yang bagaimana atau orang Indonesia? Coba kalau seandainya seluruh penjahat di Indonesia itu yang di luar negeri ataukah yang di, itu yang digambarkan ini orang Indonesia eh, di mass media itu yang digambarkan ini orang Indonesia mencuri Rampok, <laughs> ya teroris. Nah, ini. Lah akhirnya apa jadinya? Oh orang Indonesia itu orang teroris atau orang apa? Eh, penjahat, nah, ini pencopet, penjudi dan sebagainya. Kenapa lah? Kalau uh, <clears throat> digambarkan seperti itu, eh, ya karena memang apa? uh, negara Indonesia mayoritas kaum muslimin. Kalau ada pencuri, penj ya pencurinya banyaknya pak, Kaum muslimin. Coba kalau di negara seperti di mana negara Nasrani di Swedia atau di daerah mana ini, penjahatnya uh, ya kaum Katolik. Ya, ini agamanya agama apa? Mereka. Karena apa? Ya mereka negaranya adalah negara itu. Penjahatnya luar biasa. Kuba ataukah di mana yang yang negara paling banyak terorisnya atau paling banyak penjahatnya, mafianya. Ya, ini narkoba. Ya, ini daerah Italia, daerah eh, sana. Tapi tidak pernah terekspos di luar negeri atau di negeri kita, bahwasanya negara itu negara eh, yang banyak apa namanya mafianya. Bahkan sebagian negara itu pemimpin atau presidennya mafia. <laughs> mafia. Fidel Castro itu negara mana? Presiden apa? Kuba. Nah, ini. Subhanallah. Itu termasuk negara yang bisa dikatakan negara yang eh, apa namanya mafia eh, dikuasai oleh apa? Oleh mafia. Subhanallah. Perdagangan daerah Kuba dan sekitarnya beberapa negara di sana. Ya, rata-rata ya, dikuasai oleh mereka. Sehingga eh, kejahatan itu sudah eh, antara penjahat dengan polisi tidak ada bedanya. Eh, jadi seperti itu. <clears throat> Makanya Nah, ini gambaran. Nah, bagaimana dengan negara Saudi yang seperti itu? Amar ma'ruf nahi munkar, dakwah. Eh, <clears throat> sehingga sebenarnya justru negara Saudi adalah merupakan duri yang ada di lehernya atau di uh, kerongkongannya ahlun nifaq, orang-orang yang mempunyai kemunafikan. ini wa ahli syarri dan orang-orang yang uh, jahat uh, dan suka dengan perpecahan atau suka dengan uh, rusaknya kaum muslimin. Wallahu nasiru dinhi. Dan Allah yang akan menolong agamanya. Eh, walau karihal musyrikun wal muhridun. Meskipun dibenci oleh kaum musyrikin dan orang-orang yang mempunyai tujuan buruk, tujuan jahat kepada agama ini. Nah, disebutkan wa min ni'amillah dan di antara nikmat Allah alaihina kepada kita annahu la yujab dharihun yu'badu. Tidak ada kuburan yang disembah. Di Saudi ini Eh, tidak ada kuburan yang disembah, yang disembah secara terang-terangan. Eh, tidak ada. Kalau kuburan yang disembah secara sembunyi-sembunyi, alwal Maliki dan sebagainya. Nah, ini mungkin apa? Eh, bisa jadi. Tetapi apa? Yang disembah secara terang-terangan ini tidak ada. Bakalan dia apa? bakalan ditutup. <clears throat> وما ma الآن من an المسلمين an-nasrat أنه لا يوجد طريق يؤبد ولا يقصد من دون الله tidak ada yang dituju selain Allah SWT dibuat eh, tempat-tempat kesyirikan yang nampak jelas tidak ada kesyirikan dilakukan secara sembunyi-sembunyi kama wal hal fi wari hadil bilad Saudi sebagaimana kebalikannya kenyataan yang terjadi di selain negara Saudi tidak terkecuali negara wah, negara kita ini ini Bahkan yang sangat memprihatinkan. Sampai-sampai eh, <clears throat> di negara kita ini kuburan kuburan itu dikasih apa? Eh, bukan juga bahkan apa namanya kalau ini pelang arah ke Malang sekian kilo ini eh, penunjuk jalan ya. Eh, ini. Eh, ini makamnya Syekh Fulan, makam Gus Fulan, makamnya ini, makam Wali, Aulia dan sebagainya. Ini bercelecehan dulu nggak kenal. Oh ternyata di sini ada makamnya apa Wali Fulan. Ternyata ada makamnya Aulia. Ada zaman dulu mungkin yang cuma dikenal itu cuma apa Wali Songo ya. Eh, sekarang ini juga bukan hanya Wali Songo. Eh, eh, wali sembilan ribu mungkin ya <clears throat> banyak sekali tersebar di Indonesia ini ah, bukan hanya wali songo saja banyak wali sudah nah ini <clears throat> nah dia eh, Indonesia ini apa eh, negeri yang banyak walinya <laughs> banyak wali negeri para wali ya kan eh, <laughs> bukan para wali ini banyak sekali negara negara wali <clears throat> sehingga apa Inilah keadaan yang ada yang ter, yang ada di negara kita. Berbeda dengan negara e, Saudi yang tidak ada sama sekali seperti ini. Kama anna jauhlah daulah qamat bi fathi marakizil dakwah. Demikian juga sebagaimana e, negara ini juga mendirikan center-center eh, dakwah dan irsyad dan pembinaan, bimbingan, pengarahan. Ala tulil bilad di sepanjang negeri ini. Ini jaliat itu di di seluruh e, negara Saudi di, yang mana di situ ada e, ada e, pekerja luar negeri di situ ada apa jaliat di situ ada jaliat nah jaliat ini tugasnya untuk dakwah jadi perusahaan-perusahaan minyak misalkan di situ mendatangkan pekerja dari luar negeri nah di situ ada apa ada kajian ada jaliat yang dikirim ke tempat tersebut kajian ini <clears throat> ini jadi sepanjang negeri dan selebarnya negeri ini wafutihat dan litahfidzil Qur'an Karim termasuk diantaranya dibuka berbagai halakah Quran Karim hafalan Al-Quran sejak kecil TPA TPA ini bukan hanya mengajarkan baca Quran tapi menghafal Quran tahfidz setiap tahun diadakan lomba hafal Quran ini. Ya, ini ada yang lomba lima juz atau lomba sepuluh juz. Ini artinya kelompok-kelompok yang apa? Uh, usianya termasuk usia yang uh, eh, 5 juz, ada yang tiga puluh juz dan diberi hadiah. Artinya dijadikan sebagai salah satu program yang uh, mendorong masyarakat Saudi dan yang di luar Saudi. Nah, ini. Siapapun yang ada di negara Saudi bisa ikut lomba itu lomba yang diadakan bukan hanya untuk apa? Kaum muslimin di orang Saudi saja, tapi orang luar yang tinggal di Saudi, bahkan yang dari luar negeri mau ikut lomba silahkan. Masya Allah. Ini menunjukkan bagaimana eh, <clears throat> negaranya. Fi buyutillah di masjid-masjid Allah. Di seluruh masjid. Jadi seluruh masjid itu wakafnya kepada negara. Jadi ini yang yang nggak ada di negara lain. Jadi seluruh masjid di negara Saudi itu wakafnya diurusi oleh eh, pemerintah. Ini. Kalau di Indonesia kan oleh organisasi yayasan, ya kan? Eh, di sana yayasannya yayasan pemerintah. Ini. Jadi wakaf wakaf buat pemerintah. Sehingga khotibnya dan siapa harus dapat izin dari pemerintah. Pemerintah daerah setempat. Ini, subhanallah. Jadi harus resmi. Falayam yang bagi antuk marhadil juhud sebenarnya seharusnya tidak selayaknya untuk ditenggelamkan atau dihanyutkan dan tidak diketahui usaha yang yang seperti ini. Wanal tamisul asarat apalagi dicari eh, celah-celah apa cacat-cacatnya. Nih. Wa amma waswatul daulah adapun eh, menyebutkan atau mensifati negara ini di annaha tudayyiqu ala bahwa dia itu mempersempit geraknya para dai. Fana memang betul Memang betul. Eh, ini negara Saudi memang mempersempit gerakan apa? Dai. Ia tadi kenal doa dhalalah. Mempersempit geraknya para dai sesat. <laughs> para dai apa? Eh, penyesat wal mukhalifina yang menyelisihi liman haji salafus saleh, menyelisih manhaj salafus saleh. Fajazallahu anna wa anil islami fal khair. Semoga membalas negara Saudi dengan eh, hal ini. Kebaikan yang memang Eh, sampai sekarang ini masih terus berjalan. Wa innahu min wajibi sultan karena memang kewajiban sultan penguasa Allah yasmahu likulli ahad. Itu tidak mengizinkan setiap orang an yahrif bima la ya'rif. Nah, yaitu dengan berbicara yang dia tidak tahu. Ya, berbicara yang tidak saya tahu. Fa illala fasadatil aqaid. Kalau ndak ya rusak akidah. Rusak akidah. Tidak semua dai yang bisa dapat izin Biktilah manhajil wal masyarif berbeda uh, dengan perbedaan manhaj dan uh, <clears throat> apa namanya sumber uh, talaki ilmunya. Fahaulah itu atau sufia. Yang memang dipersempit adalah para dai apa? Sufia. Seperti halnya Alwi Al-Maliki dan yang lainnya dipersempit. Mereka nggak bakalan dapat izin khutbah di masjid. Khutbah di mana? Di masjid-masjid atau imam dan yang lain sebagainya. Nggak bakalan. Artinya memang dipersempit mereka gerakannya. Tidak boleh. <clears throat> Wah oleh datul rawit Demikian juga rafidah. Syiah Wah oleh doa tablik. Termasuk uh, para da'i apa? Jamaah tablik. Nah, ini. Mereka bisanya jadi makmum saja. Nah, ini. Untuk berbicara, ya enggak. Tidak bisa. Tidak bisa sembarangan. Nah, sering ini yang di, di, dikatakan oleh kelompok jamaah tablik di Saudi itu susah untuk dakwah dakwah tablik maksudnya eh, eh, tidak bisa kurus bisa kurus tapi apa minum dan sebagainya tidak bisa tidak bisa sembarang makanya mereka dakwahnya di Saudi itu apa eh, tidak e, berkembang dengan pesat dalam artian dengan terang-terangan dan e, mendapatkan <clears throat> waktu untuk ceramah karena ceramah ini harus e, orang yang betul-betul berilmu alim sementara jamaah tabligh kan nggak ada ilmunya tidak bisa sembarangan. Mereka bisanya ya cuman apa namanya sembunyi-sembunyi. Jadi seperti itu saja. Ini. Atau wahai dua atau ikhwan muslimun. Demikian juga ikhwan muslimin. Termasuk ketika Mesir memblacklist itu didukung oleh kerajaan Saudi. Ini karena memang ikhwan muslimin ini yang di mana-mana ini yang menjadi provokator demonstrasi dan bahkan kudeta ini ter, terbukti sejak di Mesir. Makanya akhirnya di Mesir ini jadi apa? Eh, di blacklist. Tapi nanti muncul lagi. Eh, di blacklist. Memang eh, bahaya laten. Nah, termasuk apa? Khawarij ini termasuk bahaya bahaya laten. Rasulullah sendiri yang bersabda, jaluna ya yakhrujun." Mereka itu kelompok-kelompok khawarij itu senantiasa akan keluar sampai nanti dajjal muncul. Eh, itu masih terus akan akan keluar mereka ini. Nah, termasuk ikhwan muslimin termasuk bagian dari dari mereka ini. wahai dua siasa termasuk para dai politik, politikus yang dakwahnya itu dakwah mengajak untuk apa? Politik seperti sebut Tahrir, eh, termasuk ikhwan muslimin. Namanya adalah politik dakwahnya ini. Yaitu men mengejar ataukah berusaha meraih kekuasaan. Bagaimana mereka sampai kepada kekuasaan. Ini politik dakwah boleh eh, termasuk dua takfir para dai takfir mengkafirkan kaum muslimin dan yang lain eh, seandainya dibolehkan mereka ausumiha oh, haula bagaimana negara jadi negara Saudi itu bagaimana kita nggak tahu bisa jadi bakalan eh, bakalan jadi Mesir kedua atau sekian kalinya ini ya bagaimana Mesir sekarang kekacauan ini dan negara-negara yang lain, Irak, Sudan, negeri Yaman, dan yang lain sebagainya. Ini. Bakalan kacau. Walhamdulillah masih apa? Masih aman. Eh, Timur Tengah ini masih aman, eh, satu yang masih aman, yaitu Saudi. Ini proyeknya kaum kufar. Proyeknya orang-orang kafir untuk merusak negara kaum muslimin. Mesir sudah dirusak, Irak, Suriah, dan yang lainnya dirusak oleh apa? Oleh mereka. Mereka berusaha untuk masuk, sebenarnya target utamanya adalah Saudi. Target utama yang dirusak itu adalah apa? Saudi. Kalau Saudi ini sudah rusak, eh, maka akan apa? E, mereka akan mudah untuk merusak yang lainnya. Tapi ternyata memang apa? Eh, negara-negara lain lebih mudah untuk dirusak daripada negara Saudi. Karena sistem kerajaan yang uh, yang menerapkan uh, seperti ini. Coba kalau seandainya diterapkan demo demokrasi, apa jadinya? Muncul demonstrasi, penggulingan kudeta dan sebagainya. Ini mengerikan. Ini dan ini diusahakan oleh kelompok ekwal muslimin berusaha di, dijatuhkan kerajaan itu sistem kerajaan disebut tahrir dan kemudian berusaha diganti dengan sistem apa? demokrasi. Partai, parlemen diperjuangkan. Eh, jadi mereka berusaha untuk memperebutkan kekuasaan. Kalau masih kerajaan ya tidak bisa. Iya kan? Kalau masih kerajaan, walhamdulillah masih kerajaan. Eh, itu. Masih kerajaan. Eh, coba kalau seandainya sistemnya demokrasi, sistemnya yang sudah mengerikan sampai sekarang ini. Ini apa jadinya? Ini semoga apa? Tidak terjadi. <clears throat> Nah, ya suruh haula ma min fawdha. Apakah senang kalau mereka itu apa? Saudi itu menjadi negara yang kacau sebagaimana negara-negara yang bertetanggaan. Eh, Tangganya Saudi ini mana? Zaman, ya kan? Ini sudah kacau. Mesir, kemudian eh, negeri Syam di Suriah, di Aljazair. Ini tetangganya ini sudah apa? Banyak kekacauan. Mesir ini sudah paling banyak. Irak. Ini. <clears throat> Ini yang mereka apa? Eh, mereka ingin dakwahkan dengan dasar kebebasan berpikir kata mereka, kebebasan bersuara, eh, ini ber, kebebasan berbicara ini, tanpa ada aturan syar'i. Ini yang sangat mengerikan. Ini. <clears throat> Saya wala nakulu dan kita tidak mengatakan inna hadis kami kamilah negara ini sempurna dari segala sisi. Tidak ada kesalahannya. Tetap ada namanya kesalahan. Akan tetapi eh, <clears throat> ini terjadi setiap orang dan kita memohon kepada Allah agar eh, bisa diperbaiki kesalahan-kesalahan yang ada. Nah ini. Seandainya kita melihat orang yang mengatakan sendiri, eh, dia akan mendapatkan adanya kesalahan eh, dalam berbicara eh, <clears throat> sehingga apa? Eh, tidak ada manusia yang sempurna, apalagi apa? apalagi eh, di zaman se sekarang seperti ini eh, ini tidak ada semakin rusak atau semakin menurun manusia itu saya Allah Pak ini yang bisa kita bahas dalam kesempatan ini Insya Allah kita lanjutkan dalam kesempatan lain bidin taala <clears throat> subhanallah Setelah itu apa? Hmm. Kaum-kaum yang dihancurkan atau Hmm. Ya. Jadi kalau apa namanya tempat situs-situs yang dikatakan bersejarah seperti apa namanya di Babilonia, di apa namanya di tempat-tempat yang apalagi jelas eh, peninggalan kaum-kaum yang dibinasakan oleh Allah, maka hukumnya adalah haram. Haram untuk pergi mengunjungi tempat tersebut. Ini seperti ke tempatnya misalkan eh, penyembahan apa berhala. Pergi ke Borobudur. nggak usah jauh-jauh di Indonesia saja ini contohnya. Kalau di luar negeri kadang kita nggak tahu ini tempat apa ya kan. E, kalau saya contohkan mungkin yang di Indonesia saja seperti Borobudur, Prambanan, apalagi Bali, ah, Bali yang e, apa namanya daerah-daerah yang e, apa namanya e, tempat penyembahan. E, atau pantai-pantai yang banyak orang telanjang lah istilahnya dan di situ eh, ini surganya turis apa namanya telanjang ini Bali. Eh, nah yang seperti ini kita tidak boleh eh, mengunjungi. Eh, apalagi di, disatukan dengan paket apa haji ataukah apa umroh misalkan untuk menarik apa eh, menarik orang wisatanya. Eh, umrohnya ini nomor sebenarnya nomor uh, untuk supaya kelihatan religi wisata religi. Eh, maka nggak boleh wisata religi ini kepada tempat-tempat eh, yang dibinasakan oleh Allah SWT. Atau tempat-tempat yang menjadi bekas kesirikan. Pernah dilakukan apa? Eh, penyembahan kepada selain Allah. Maka ini hukumnya haram. Tidak boleh kita ikut-ikutan uh, yang seperti ini. ini. Nah, jadi kalau seandainya ada wisata ke Masjidil Aqsa, nah ini boleh. Nah, justru disyariatkan. Nah, salah satu tempat yang disyariatkan untuk apa namanya diziarahi, dikunjungi. Ini adalah Masjidil Aqsa. Kalau ada misalkan yang seperti ini boleh saja. Berkunjung ke Masjidil Aqsa misalkan. Eh, jadi Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, tiga masjid ini tadi. Eh, ini. Karena lah tusyad berhal tidak boleh ditambatkan kendaraan atau dilakukan perjalanan khusus menuju suatu tempat ibadah dalam rangka ibadah eh, kecuali apa tiga masjid ini eh, jadi seperti itu <clears throat> insyaallah kemudian Saya Masih ada? Ya, monggo. Silahkan. Baik. Tentang masalah rincian yang seperti logo dan sebagainya, yang seperti mata satu yang di apa namanya eh, <clears throat> disembah misalkan. Maka seandainya ada ada keserupaan, tapi logo itu maksudnya apa? Nah bisa jadi logo dibuat eh, kemudian ternyata jadinya mirip dengan apa logo itu, sehingga dikatakan oh ini tuduhannya apa eh, kepada pemerintah. Nah bisa jadi mungkin ketidaksengajaan ataukah e, logo tersebut tidak sama sekali berhubungan dengan logo apa e, seperti itu. Nah, ini bahkan e, saya pun jangankan itu e, logonya Roja, logonya apa? Radio Roja ya. Itu pun dikatakan ini mirip dengan mata satu. Pernah mendengar enggak? Atau pernah membaca? Ya roja, Belum. <laughs> seperti apa? Lah ya, artinya seperti logo-logo yang yang mungkin apa? dibuat e, tidak ada tujuan untuk apa? tidak sengaja menyerupakan seperti itu. Tapi dipahami ya ini logonya apa? Roja itu adalah mata satu. Pernah mendengar ini? Nah ini e, jadi kalau dibalik roja itu kemudian ininya nanti akan apa membentuk mata satu. Eh, nah ini, berarti adalah uh, orang Yahudi ada di, di di belakangnya adalah Yahudi di belakang seterusnya. Nah ini. Nah yang seperti inilah yang yang memang sengaja di, disebarkan. Seandainya betul kemudian pakai logo binatang dan sebagainya, itu bukanlah kesempurnaan. Makanya kita katakan tidaklah sempurna negara Saudi sebagaimana yang terakhir kali tadi disebutkan ya masih ada saja Pak eh, kesalahan akto. Ah, Makanya saya Fauzan juga menyebutkan memang ada beberapa kesalahan di sebagian rincian kelompok-kelompok yang ada di pemerintahan tidak sempurna. Nah, ini tetapi eh, dibandingkan dengan eh, negara yang lainnya di seluruh dunia ini. ini. Maka yang paling banyak kalau di prosentase hukum syar'i yang diterapkan oleh Saudi ini sudah Pak melebihi negara-negara lain. Nah, ini. Kalau cuma logonya, ini kadang nggak jelas. Karena logonya apa, ini mata satu dan sebagainya. Nah, ini ini uh, <clears throat> yang dianggap sebagai apa? Dianggap sebagai mirip. Apakah betul dengan tujuan menyerupai penyembahan mata satu? Nah, inilah yang yang jadi permasalahan. Kalau seandainya kemudian seluruhnya dipahami seperti itu, ya kita lihat bagaimana kenyataan yang ada zahirnya. Eh, kalau yang tersembunyi di balik itu kemudian eh, dipahami, kadang cuma sekedar apa keserupaan. Banyak sekali nanti jadinya. mungkin kalau kalau seandainya logonya eh, apa namanya kepolisian itu cuman seperti itu saja. Nah, coba apa namanya dibaca logonya Roja. Nanti kalau ada pas kebetulan logonya mungkin Imam Muslim bikin logo <laughs> ini logonya seperti ini. Ini. Eh, eh, jadi diserupakan, serupakan. Eh, ini. <clears throat> Sehingga kalau kita mau menyerupakan logonya sekarang logonya apa namanya penyembah matahari. Matahari itu adalah simbol penyembah apa namanya matahari, dewa matahari. Ya. Nanti jadinya apa? Oh ini uh, uh, seperti logo ini. ini. Logo ini. <laughs> apa ini? jendela ini. Ini kan ada enam ini ya. Nah, ini adalah apa? Uh, logonya matahari dan bintang David. Nah, ini kalau mau diserupakan, nah, akhirnya jadi seperti itu. Banyak sekali. Eh, kemudian salib, nah, di mana-mana ada <laughs> kadang salib. Sehingga kadang orang bikin nggak sengaja, iya kan? Tidak sengaja membuat seperti itu logo matahari ya. nanti jadi seperti hanya Muhammadiyah logonya Muhammadiyah itu kan apa namanya matahari ya itu logo persis dengan logonya apa e, penyembah matahari eh, ini ya itu dewa matahari ini tadi yang satu mata ini dewa Ra ini tadi eh, ini. apakah Muhammadiyah kemudian berarti adalah apa e, penyembah matahari eh, penyembah apa e, satu mata Yahudi ini tadi eh, ini. atau Illuminati ya kan eh, dan sebagainya. Nah ini tidak bisa. Hanya saja eh, seandainya kita bisa mengingat ini loh logonya ini adalah seperti ini. Oh logonya mama Muhammadiyah, logonya bola dunia. Ini juga logonya kaum Yahudi. Eh, nah dipakai oleh apa? Misalkan Enoh. Noah. Semuanya jadi apa? Eh, cuman kita tidak akan mengatakan seperti itu. Kita katakan ini memang uh, salah satu pengaruh atau salah satu e, latah kaum muslimin itu membuat membuat logo atau membuat simbol itu akhirnya menyerupai menyerupai e, simbol-simbol yang digunakan oleh kaum e, paganis. Eh, mereka membuat simbol itu ada yang membuat simbol dunia, bola dunia. Itu simbol yang memang digunakan oleh kelompok apa? Yahudi. Ini simbolnya orang Yahudi bola dunia ini. Kemudian matahari, matahari itu simbolnya orang uh, Illuminati atau penyembah matahari, penyembah majusi. Nah, ini, ini tidak boleh kita gunakan sebagai simbol. Ini kalau misalkan ada orang itu pengen cetak stempel atau apa, kemudian kasih apa pinggirnya, ini sudah termasuk apa menyerupai. Nah, ini bro. Nah, ini kita hindari, cuman kita tidak mengatakan oh berarti. Sama sini kira-kira. Nah, tidak mumpuni. Nah, <clears throat> Taruhlah misalkan ada lambang yang seperti anjing dan sebagainya. Ya, bisa jadi karena tidak diketahui oleh karena <clears throat> tidaklah pemerintah atau pihak-pihak jabat pemerintah itu semuanya orang-orang yang alim, yang berilmu. Ya tetap mereka memang ada kesalahan-kesalahan di dalam di dalamnya. Itu tidak kita ingkari. Tapi apakah kemudian kita hukumi secara apa namanya global? Oh berarti Saudi adalah seperti ini. Ya, tidak. Tidak bisa. <clears throat> Jadi seperti itu. Kalau mau dibicarakan satu persatu banyak sekali. Itu hanya sebagian saja. hanya sebagian saja. Kepolisian yang apa eh, lihat simbolnya mata satu, kemudian pihak ini. Bisa jadi memang mungkin mereka pesan kepada eh, apa namanya pembuat logo. Ternyata pak Pembuat logo ini eh, bisa jadi entah sengaja atau tidak kemudian membuatkan kan itu kan pesan ya kan eh, logo itu tidak dibuat oleh ulama iya kan eh, yang mendesain itu kan bukan ulama istilahnya urusan apa ulama istilahnya mendesain seperti itu eh, ini desainernya dan desainer dia mau desain bagaimana yang indah yang bagus ini akhirnya jatuh kepada perkara yang tidak syar'i perkara yang tidak syar'i dan itu bisa jadi oleh pejabatnya atau yang pihak pembuat logo itu eh, diserai itu ya bukan ulama tidak paham secara syar'i bagaimana harusnya boleh nggak memasang binatang gambar binatang dan sebagainya ya <clears throat> ini ya jadi eh, <clears throat> seandainya pun demikian ya tapi tidak bisa dikatakan atau difonis oh, Saudi itu apa demikian dan demikian <clears throat> ini memang berusaha untuk di celah apapun itu berusaha dimasuki oleh mereka yang membenci uh, Saudi ini tadi. Nah, ini berusaha memang uh, dibenci sebenci-bencinya sampai apapun yang kekurangan yang ada itulah yang dijadikan celah untuk mencela Saudi. Ini. Sampai ulamanya yang uh, yang tidak ada kaitannya dengan hal itu akhirnya dikaitkan ah ini itu ulama diem bisa jadi nggak tahu, iya kan? Eh, bisa jadi nggak tahu. <clears throat> Saya eh, insya Allah demikian. Ya. <clears throat> Mungkin bisa menjawab yang eh, yang saya sebutkan. <clears throat> insya Allah. Saya kita akhiri. Subhanakallahumma Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.